Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salatil jum'ah rahimakumullah. Kita butuh kepada apa yang disebut dengan doa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kita sebagai hamba Allah yang rendah dan hina. Kita butuh untuk memohon kepada Allah dalam segala doa kita. Bahkan kebutuhan doa kita kepada Allah melebihi daripada kebutuhan makan dan minum untuk jasad kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fadlud doa, pentingnya dan keutamaan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin lepas dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu para ulama menyatakan berdasarkan nusus di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa doa ada merupakan ajallul ibadat wa a'zamul kurbat ibadah yang tertinggi pendekatan diri kepada Allah yang paling agung adalah berdoa kepadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia dan cukuplah ini menunjukkan betapa besar dan agungnya perkara doa di dalam Islam. Allah mulai dengan suratul Fatihah membuka kitabnya yang mulia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan suratun nas semuanya mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta berdoa kepada Allah, wahai Allah, Rabb kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Jalan yang engkau telah beri nikmat atas mereka ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang engkau sesatkan ya Allah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin. Yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lain dalam surah Al-Maidah. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi siddiqin, orang-orang yang jujur. Syuhada, orang-orang yang berjuang di jalanmu ya Allah. Dan orang-orang saleh, mereka inilah yang telah meniti jalan yang lurus. Mereka lah yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman sejati, teman yang dekat. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dengan jalan yang lurus dan kita berlindung kepada Allah dari jalan yang bengkok Jalan yang dimurkai oleh Allah, yaitu jalannya Yahudi. Orang-orang yang memiliki ilmu, tetapi tidak beramal dengan ilmu tersebut. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berlindung dari jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Yaitu kaum Nasara. Yang beramal tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Maka jalan yang lurus siratal mustaqim adalah jalan yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kurang lebih 17 kali minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menutup kitabnya yang mulia dalam suratun Nas juga mengandung doa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi, yang selalu memberikan bisikan-bisikan di dalam hati manusia. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia itu sendiri. Kita selalu memohon kepada Allah dalam doa kita perlindungan dari bisikan-bisikan syaitan. Semua ini ma'asyar muslimin menunjukkan perkara doa di dalam Islam adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi, perkara yang besar yang kita butuh dalam kehidupan kita setiap saat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia bahwa doa adalah merupakan saripati dari seluruh ibadah. Doa merupakan roh dan inti seluruh ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna doa dengan lafaz ibadah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan makna doa dengan makna agama dengan lafaz doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku kata Allah langsung maka aku akan kabulkan atas kalian. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah langsung. Maka Allah pun akan mengabulkan langsung atas kalian. Allah tidak mengatakan berdoalah melalui para malaikat, melalui para nabi, melalui para jin, melalui orang-orang saleh, melalui kuburan-kuburan, melalui tempat-tempat yang dikeramatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan demikian. Tapi Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian wahai hambaku langsung kepadaku, maka aku pun akan mengabulkan atas kalian, terhadap kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innalladzina yastakbiruna an ibadati" Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku yakni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewakilkan makna ibadah, makna doa dengan lafaz ibadah yang menunjukkan bahwa doa adalah inti roh daripada ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah inti daripada ibadah. Maka orang-orang yang sombong untuk berdoa kepada Allah saya dahulu nafi jahannam adakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina wal iyadu billah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'uuhu mukhlishan lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya milik Allah semata. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan makna doa menamakan doa sebagai agama. Fad'uhu mukhlishan lahuddin. Berdoa kalian dengan semurni-murninya mengikhlaskan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan doa adalah setinggi-tinggi ibadah bahkan merupakan rohnya ibadah dan inti dari seluruh ibadah hendaklah kita murnikan hanya untuk Allah. Tidak dibenarkan seorang muslim, muslimah untuk berdoa kepada Allah melalui perantara-perantara. Karena itu akan menggugurkan dan merusak menodai kemurnian doa, kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang berdoa tetapi melalui perantara-perantara tidak langsung kepada Allah. Allah fonis bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik yang menodai kemurnian ibadah tersebut. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah melalui perantara selain Allah syirik tapi mereka menyatakan, tidaklah kami berdoa melalui perantara-perantara itu. Kecuali karena mereka sebagai pemberi syafaat di sisi Allah di Yomul Qiyamah. Subhanallah, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah di hari kiamat. Tetapi Allah fonis argumen dan alasan itu adalah syirik, menodai dan merusak kemurnian doa, kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah, perantara-perantara. Tetapi mereka memberikan alasan, "Tidaklah kami menjadikan perantara-perantara itu dalam berdoa, dalam beribadah." Melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Alasannya mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetapi Allah fonis bahwa perbuatan itu syirik dan menodai kemurnian doa, kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita wajib sebagai hamba Allah untuk berdoa langsung kepada Allah untuk beribadah dengan segala jenis ibadah langsung kepada Allah, tidak melalui perantara apapun, baik benda-benda, jimat-jimat, baik bahkan melalui para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, tukang sihir, para dukun, paranormal. Kita tidak berdoa dan meminta kepada mereka, tetapi kita langsung beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Jumat rahimakumullah dan juga menunjukkan bahwa seorang yang berdoa kepada Allah dia adalah hamba yang rendah di hadapan Allah yang butuh akan pertolongan Allah dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan yang darurat yang tidak akan mungkin terlepas sedetik pun kebutuhan dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Doalah kepada Rob kalian. Berdoalah kepada Allah dengan tadarruan wa khufyah dengan penuh rasa tunduk patuh rendah di hadapan Allah dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah ini menunjukkan dan menggambarkan bahwa kita adalah orang yang rendah hina di hadapan Allah. Orang yang penuh rasa takut kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa dengan berlebih-lebihan oleh karena itu Allah katakan di dalam ayat ini, Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berdoa melampaui batas. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berdoa berlebih-lebihan. Terkadang mengangkat suaranya dengan berlebih-lebihan. Sampai kadang-kadang merobek pakaiannya na'udzubillah atau meraung-raung, menjerit dengan tangisan. Ini doa orang-orang yang berlebihan yang tidak disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan berdoalah dengan merunduk dengan penuh rasa khusyuk dan takut kepada Allah. Sehingga suatu hari sebagian sahabat berdoa dengan mengangkat suaranya melebihi melebihi dari batas yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat. Fa innakum la tad'una summan wala bukman. Rendahkan suara kalian. Tidaklah kalian berdoa kepada yang buta dan tuli. Tapi kalian berdoa kepada Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Naam, sebagian kaum muslimun berlebih-lebihan dalam berdoa. Terkadang mengumpulkan jamaah kaum muslimin wal muslimat. Lalu berdoa dengan doa dalam bentuk syair-syair dalam bentuk renungan-renungan suci yang menyebabkan kaum muslimin dan muslimat yang tidak punya ilmu tentang doa mereka menangis tetapi tangisan yang menyelisihi petunjuk Allah, yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi yang berlebih-lebihan dalam doa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Apabila kata Allah, hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada mereka bahwa aku sangat dekat kepada hamba-hambaku. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan kepada umat ini, kepada kaum muslimin wal muslimat, bahkan kepada seluruh manusia kalau mereka bertanya tentang Allah, maka katakan Allah itu maha dekat kepada hamba-hambanya. Dekat pertolongan Allah, dekat per pengawasan Allah, dekat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku kata Allah. Sekali lagi, idza da'ani. Kalau hamba itu benar-benar berdoa langsung kepada aku. Allah tidak pernah menyatakan berdoa melalui perantara sekali lagi. Tapi berdoa langsung kepada Allah. Kita semua sebagai hamba Allah punya hak prerogatif untuk langsung berdoa kepada Allah. Tidak dibenarkan sama sekali. Kita berdoa melalui perantara makhluk. Karena mereka sama dengan kita. Yang membedakan di antara manusia ini adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali kita datang kepada kiai yang ada di seberang sana. Lalu kita berada di tempat ini. Kita berdoa dengan menyebut nama kiai tersebut yang ada di seberang daerah jauh Lalu kemudian kita menyebut namanya dan berdoa kepada Allah melalui nama-nama tersebut. Fahada syirkun. Perbuatan ini adalah syirik. Nah, sebagaimana sebagian kaum muslimin berdoa ya Abdul Qadir Jailani, ya Zaidi, ya Badawi. Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Mereka sebut-sebut namanya dalam berdoa kepada Allah. Ini adalah syirkun akbar Perbuatan syirik besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyatakan sekali lagi, "Fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an." Aku dekat kepada seluruh hambaku. Kalau memang mereka benar-benar berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan doa itu mengikhlaskan niat doanya hanya untuk Allah semata. Tidak untuk selainnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh, dengan ibadah-ibadah hanya kepada Allah. Hendaklah mereka membenarkan keimanan mereka terhadap Allah la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin di dalam nusus Al-Qur'an di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia sangatlah banyak Allah mengkisahkan tentang para nabi-nabinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala melepaskan mereka dari segala kesempitan segala mara bahaya musibah yang menimpa mereka Allah selamatkan karena doa mereka yang murni dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah para nabi dan rasul, mereka orang yang berlumba-lumba dalam segala kebaikan dan senantiasa berdoa kepada kami kata Allah. Wa yad'unana selalu berdoa memurnikan doa itu kepada kami kata Allah. Rogoban warohaba. Doa mereka dibangun di atas penuh rasa cemas dan penuh rasa takut, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia berharap Allah Maha dekat, Allah Maha menerima doa. Juga penuh dengan kecemasan dan rasa takut. Kalau doanya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para anbiya war rusul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria banyak di dalam ayat Al-Qur'an khususnya dalam suratul Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abadana wa qalu majnunun wasdujir." Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ketika kaumnya Nuh mencaci maki Nabi Nuh alaihi salam, mengatakan gila, diancam, dicerca. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Arab Bahu. Beliau mengikhlaskan dan memurnikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni maglubum fantasir, bahwa aku ya Allah dicerca, dimusuhi, dikalahkan oleh kaumku. Fafatahna alaihim abwaban minas sama'i wa fajjarnal arda uyunan Lalu kami bukakan, kami curahkan hujan yang lebat dari atas langit kata Allah. Dan kami keluarkan mata air dari perut bumi. Faltaqal ma bertemulah dua air. Terjadi banjir yang dahsyat yang menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah selamatkan Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang beriman terhadap beliau yang menerima dakwah beliau dakwah tauhid Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya Naam demikian sunnatullah juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an yang insyaallah taala kita akan menjelaskan pada khutbah yang kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa khiyarati rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin إخواني في الدين معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan pula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam salam di dalam doa beliau, di dalam munajatnya beliau alaihi salam. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Segala puji bagi Allah kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku yaitu menganugerahkan Nabi Ismail dan Ishak anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam Ismail wa Ishak dari dua ibu yang berbeda lalu kemudian beliau menyatakan inna rabbi lasami'ud du'a Sesungguhnya Allah Robku maha mendengarkan doa. Kita harus yakin bahwa Allah maha mendengarkan doa. Maha mengabulkan doa, maha dekat. Ketika kita benar-benar mewujudkan doa itu dengan semurni-murninya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah anugerahkan Nabi Ismail dan Ishak. Lalu beliau berdoa, Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang selalu menegakkan solat dan bersama keturunan-keturunanku. Wahai Allah, Engkau Maha Penerima doa. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa untuk seluruh kaum mukminin. Nabiullah Ibrahim berdoa untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk seluruh kaum mukminin. maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Demikian pula ma'asyar muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an la naqdir alaih fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena kaumnya tidak menerima seruan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau marah dan pergi meninggalkan kaumnya tersebut. Allah katakan, "Fadhanna alla naqdir alaihi." Nabi Yunus menyangka bahwa Allah tidak akan menyempitkannya. Ternyata takdir Allah lain yang Allah kehendaki. Terhadap Nabi Yunus alaihissalam Allah memberi ujian terhadap beliau. Yaitu ditelan oleh ikan paus di dalam perut ikan, di dalam kedalaman laut penuh dengan kegelapan. Idnada fidzulumat. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam berdoa dan menyeru kepada Allah di tengah kegelapan tersebut. Allah ilaha illa anta subhanak. Beliau berdoa dengan menyebut kalimat La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak dalam segala bentuk jenis ibadah apapun melainkan langsung hanya kepadamu ya Allah Maha suci engkau ya Allah dari segala kesyirikan dari segala noda-noda syirik yaitu peribadatan melalui perantara atau kepada selain Allah atau kepada para jin Maha suci Allah dari semua itu Inni kuntu minadh Sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat kezaliman ya Allah. Di sini menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati Nabi Yunus alaihissalam mengakui dirinya sebagai orang yang melakukan kezaliman. Ketika beliau memperkenal mengakui kezalimannya di hadapan Allah lalu mengikhlaskan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul sebab-sebab pengabulan doa dari Allah. Fastajabna lahu maka kata Allah, kami kabulkan doa tersebut. Wanajjainahu minal gham. Lalu kami selamatkan Nabi Yunus dari cengkeraman ikan tersebut. Dari kegelapan malam di tengah lautan tersebut. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kata Allah pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Kaum mukminin tatkala mereka benar-benar telah mewujudkan doa itu kepada Allah, mewujudkan ibadah itu kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Masyarul muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan para anbiya war rusul. Minimal semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama salihin, as-sadiqin, al-muttaqin. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Allah sebutkan tentang mereka ini di dalam firman-Nya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah sabarkan dirimu wahai hamba Allah bersama dengan orang-orang yang terus-menerus berdoa kepada Allah di siang hari di pagi hari, di petang hari. Tidak lain dia menginginkan wajah Allah, perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga Allah mengumpulkan kita bersama hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba-hamba yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Karena mereka selalu berdoa kepada Allah. Dengan penuh rasa takut. Dengan penuh rasa harap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua. Bersama dengan mereka. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimin. Wal mu'minina wal mu'minin. Wal mu'minat. al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimus salah